Ya disampaikan oleh uh, oleh penulis waqad i'tana al ulama bi hadzal bab dan para ulama perhatian dengan masalah ini wasamuh dan mereka namai bab ini dengan bab furusiyah wasannafu fihi al musannafat al masyurah mereka tulis dalam masalah ini seputar permainan yeah mereka tulis padanya al-musannafat al-masyurah karya-karya yang terkenal wal furusiyah dan furusiyah arba'atu anwa'in ada empat macam yang pertama rukubul khail menunggang kuda wal karu wal faru biha menyerang dan berbalik dengan menggunakan kuda. Yang kedua adalah aram yubil kaus melempar dengan busur dengan menggunakan busur artinya memanah wal alat al mustakmalah dan dikiaskan dengan hal ini semua alat semua alat uh, fi kulli zamanin bihasabihi di setiap zaman sesuai dengan alatnya. Yang penting dia uh, eh, romyu melempar. <clears throat> Maka bisa jadi termasuk dalam hal ini adalah menembak. Kemudian yang ketiga adalah al-muta'anah birimah ya, menusuk dengan menggunakan tombak. Kemudian yang keempat al-mudawaratu bisuyub memutar-mutarkan pedang siapa yang menguasai empat jenis hal ini empat empat keterampilan ini istakmala furusiyah maka dia adalah orang yang sempurna dalam bab furusiyah Ya furusia makna asalnya sebenarnya naik kuda. Ini, karena orang yang jago naik kuda disebut farisun dan kemampuannya disebut furusia. Ya, keterampilan ya, dan kemampuan skill dalam bab semacam ini. Namun ya, di sini sampaikan orang yang sempurna furusiahnya manakala pandai mengoperasikan punya skill mengoperasikan empat hal ini naik kuda memanah bermain tombak demikian juga bermain pedang kemudian diperbolehkan ya, perlombaan alal akdam perlombaan dalam bentuk ya, lomba lari wasairil hayawanat wal marakib demikian juga menunggang berbagai macam hewan wal marakib dan kendaraan pacuan kuda dan lainnya Al-Qurtubi rahimallahu taala mengatakan tidak ada perselisihan tentang bolehnya lomba pacuan kuda atau yang lainnya minat dawab yaitu dengan menunggang hewan Demikian juga ala akadam. Demikian juga e, diperbolehkan tanpa ada perselisihan di antara para ulama e, lomba <coughs> e, lomba lari. Wakada atarami demikian juga e, atarami bisiham memanah. Demikian juga istimalul aslihah menggunakan senjata ini semua diperbolehkan tanpa ada khilaf di antara para ulama kata Qurtubi karena dalam tersebut terdapat manfaat unsur latihan berperang. intah sekian kutipan perkataan Al-Qurtubi. Dan telah lewat bahasanya Nabi eh, dan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Aisyah dan Nabi pernah lomba lari bersama ibunda Aisyah. Demikian juga Nabi pernah lomba gulat dengan Urkanah dan Nabi berhasil mengalahkan Fasorahu dan Nabi berhasil mengalahkan Urkanah. Dan Nabi pernah sabaqa Salamatu ibn Aqwa rajulan minal Ansar sahabat Nabi Salamah ibn Al-Aqwa pernah lomba mungkin lomba lari dengan salah satu ansar baina yadai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu dilakukan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi diamkan tidak Nabi larang maka berarti sunat takriyah membolehkannya hal tersebut ya, maka uh, Nabi pernah gula dengan Rukana dan Nabi menang menghadapi Rukanah padahal Rukanah adalah seorang yang jago gulat di antara hal yang menunjukkan kalau dia adalah seorang yang jago gulat kemampuan kaki Rukanah yang demikian hebat dan demikian kuat jika Rukanah itu berdiri di atas karpet kemudian orang itu mau menarik karpet maka mereka tidak akan mampu mereka eh, akan mampu, mereka akan narik-narik, malah yang jatuh yang mau narik karpet yang diinjak oleh rukana. Padahal rukana berdiri santai di karpet tersebut. Ini menunjukkan kokohnya kaki rukana. Eh, karpet yang dia pijak mau digeser-geser eh, oleh orang lain orang yang yang geser yang jatuh, bukannya rukana yang jatuh. Kalau kita kita yang jatuh. Ya, kitanya yang jatuh, yang menang yang narik karpetnya. Apalagi yang narik karpet dua orang. Ini rukana tidak demikian. Malah yang narik karpet itu yang jatuh itu hebatnya dan kokohnya kaki rukana. Maka ketika dia ya, <clears throat> oleh karena itu ketika gulat dia tidak pernah kalah. Namun ketika gulat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali banting dia langsung terbanting. Tidak perlu harus harus bolak balik gagal, tidak. Langsung dibanting sekali oleh Nabi kebanting. Kemudian wala tajusu al musabaqatu ala iwadin tidaklah diperbolehkan lomba ala iwadin <clears throat> ya, dengan mendapatkan hadiah ya, tadi kita membahas tentang bolehnya lomba itu bukan berarti ada hadiahnya sekedar lomba saja pembahasan tentang masalah hadiah lain lagi Wala tajuz dan tidak diperbolehkan musabaqah ala iwad ya, lomba dengan berhadiah dengan berhadiah ila fil musabaqah alal ibil wal khail wasiham kecuali musabakah lomba pacuan onta kuda dan memanah mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidak ada E, hadiah taruhan, tidak ada taruhan, tidak boleh taruhan kecuali untuk tiga hal. Memanah, kemudian onta, au hafir dan kuda. Diatkan oleh Al-Khamsah dari Abu Hurairah. Al-Khamsah itu empat kitab sunan ditambah Imam Ahmad. Makna hadis ini layak yajuzu akhdul ju'li. Tidak diperbolehkan mengambil hadiah ala sabaki karena dalam perlombaan kecuali jika perlombaan tersebut adalah lomba pacuan onta, kuda dan memanah. Karena hal-hal ini adalah minal alatil harbi dan termasuk alat peperangan yang diperintahkan seorang untuk mempelajarinya dan menguasainya. Ya. Maka mentok dari hadis ini menunjukkan bolehnya taruhan dalam tiga lomba ini. Wa mafhumul hadis, mafhum mukhalafah dari hadis ini tidak diperbolehkan ya, akhdul iwadi mengambil iwad mengambil kompensasi atau hadiah anil musabakah untuk perlombaan fi masiwaha di selain tiga lomba ini. Wakil dan ada yang memaknai hadis ini dengan mengatakan dan ini makna yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala. Inal hadis bahasanya hadis ini yahtamil dimungkinkan untuk dimaknai bahasanya yang dimaksudkan adalah perlombaan yang paling layak diberikan kepadanya ya, hadiah taruhan adalah tiga lomba ini karena sempurnanya manfaat tiga lomba ini dan luasnya maslahatnya. Sehingga bisa kita masukkan, bisa kita kiaskan fiha e, di dalamnya kullu mughalabatin jaizatin setiap perlombaan yang diperbolehkan yang tafi'u biha yang ada manfaatnya dalam agama. Ini, dalil yang menguatkan pemaknaan semacam ini adalah kisah Rukanah dan Abu Bakrin. Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengatakan Amarihan adapun taruhan alama fihi dhuhurul Islam untuk perlombaan-perlombaan yang menjadi sebab e, menangnya Islam wadala, e, wadalalatu dan menunjukkan Ya. dan akan menunjukkan kemuliaan Islam dan menjadi barahin burhan bukti benarnya Islam kamarohan alaihi as-siddiq as sebagaimana taruhan yang dilakukan oleh Abu Bakar as-siddiq fawa haqi maka taruhan ya, dalam hal semacam ini sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar as-siddiq adalah ahakul haqi kebenaran yang lebih benar wa aula bil jawaz dan yang lebih utama untuk diperbolehkan dibandingkan lomba an-nisal nisal itu adalah sisi tajamnya tombak atau anak panah dan yang dimaksudkan di sini anak panah demikian juga lomba pacuan kuda dan pacuan onta aula min hadza fitini wa aqwa maka maka eh, lomba atau kemudian taruhan sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar itu lebih utama minha dan daripada lomba-lomba ini lebih utama ini menurut agama wa aqwa dan lebih ya, kuat untuk diperbolehkan intaha sekian perkataan Ibnul Qayyim maka Abu Bakar eh, itu pernah melakukan taruhan bersama orang musyrik berkenaan dengan kasus Romawi dan Persi. Ya, Romawi dan Persi. Maka ketika itu ketika fase dakwah di Mekah, Romawi ya, dikalahkan oleh Persia. Ini, maka gembiralah orang-orang musyrik dan mereka mengatakan bahasanya Persi ini musyrik tidak punya kitab suci Nasrani Romawi adalah Nasrani ini, pemilik kitab suci ini Persi ini bisa menghabisi ya, Nasrani maka demikian juga kalian orang-orang Islam kalian akan nasibnya juga sama akan tertumpas di tangan orang-orang yang kalian katakan sebagai orang-orang musyrik. Hmm. Kalau eh, lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di surat Ar-Rum bahasanya Rom itu dikalahkan, Romawi kalah oleh Persi, namun dia nanti akan kembali menang menghadapi eh, Persia Dikatakan di situ fi bid'i sinin. Selama bid'u sinin dan bit on itu tiga sampai sembilan tiga sampai sembilan tahun. E, lantas dari hal ini kemudian Abu Bakar mengadakan taruhan dengan e, ya, dengan orang musyrik taruhannya selama sepuluh tahun. Kita tunggu sepuluh tahun. Ya, Abu Bakar mengatakan Eh, bahasanya selama sebelum 10 tahun pasti nanti ya, Romawi berhasil mengalahkan Persi hmm. Jika ya, dan orang musik tersebut mengatakan tidak, tidak bisa hadiahnya taruhannya 100 ekor onta. Taruhannya 100 ekor onta. Jika Abu Bakar benar, sebelum 10 tahun Romawi menang menghadapi Persi maka si musyrik akan ngasih onta sebanyak 100 ekor onta ya, namun jika sampai 10 tahun ternyata Romawi itu tidak berhasil mengalahkan Persi ya, maka Abu Bakar nanti berkewajiban untuk memberikan 100 ekor onta kepada si musyrik. Ini taruhan yang dilakukan oleh Abu Bakar diketahui oleh Nabi dan disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Ibnul Qayyim, taruhan ini adalah taruhan fihi zuhurul Islam. Ini. Dan jika cerita dan yang menanglah Abu Bakar. Sebelum 10 tahun Romawi berhasil mengalahkan Persia. Ya, maka Abu Bakar dapat 100 ekor unta hasil taruhan. Nah, taruhan semacam ini adalah taruhan yang kata Ibnul Qayyim fihi duhurul Islam. Fihi duhurul Islam. <clears throat> Ya, di sini terdapat menjadi sebab menangnya Islam menunjukkan kehebatan Islam dan menunjukkan uh, barahin bukti benarnya Islam. Ya, ternyata Al-Quran mengatakan bid'osinin dan betul sebelum 10 tahun Romawi berhasil mengalahkan Persia menunjukkan benarnya Islam, benarnya Al-Quran. <coughs> Maka jika eh, jika lomba pacuan kuda, pacuan onta memanah saja boleh pakai taruhan, boleh dengan taruhan, maka taruhan semacam ini itu lebih boleh lagi. Taruhan yang sejenis dengan taruhannya Abu Bakar atau semisal dengan taruhannya Abu Bakar itu lebih boleh lagi. Nah, apa itu? taruhannya sejenis dengan taruhannya Abu Bakar tadi. Ilahnya atau tolak ukurnya. Fihi duhurul Islam wa dalalatuhu wa barahinuhu. Itu dobitnya. Maka taruhan yang seperti itu, ini ya, taruhan yang seperti itu, maka itu aula bil jawas. Lebih utama, lebih layak untuk dikatakan boleh daripada taruhan dalam memanah ya, dalam pacuan kuda, demikian juga dalam e, pacuan onta. Ya, kemudian ya, maka dalam masalah ini e, ya bisa kita katakan berkenaan dengan masalah ini dengan masalah pacuan uh, pacuan onta, pacuan kuda dengan memanah apakah boleh di dalamnya menggunakan taruhan? Hmm. Maka di sini bisa kita katakan sebenarnya ulama berselisih pendapat. Jika itu orang itu lomba, lomba memanah sekedar lomba saja. Sekedar lomba saja maka jelas boleh. Jelas diperbolehkan. Ya. Nah, gimana kalau demikian juga jika lomba memanah dan tiga perlombaan yang Nabi sebutkan di hadis, jika itu tanpa hadiah jelas boleh. Jika kemudian itu berhadiah dan hadiahnya bukan statusnya bukan taruhan juga boleh. Kemudian jika tiga lomba tersebut ada hadiahnya dan hadiahnya adalah taruhan ya, tiga orang ini lomba mana masing-masing setor duit seratus ribu, seratus ribu, seratus ribu nanti yang paling ya, yang paling jagoan nanti akan ngambil tiga ratus ribu ini berarti taruhan ya. maka jika dengan uh, hadiah dan hadiahnya itu taruhan maka ulama berselisih pendapat taruhan yang murni taruhan maka Ibn Taimiyah Ibn Qayyim membolehkan taruhan murni taruhan murni taruhan itu lomba mana murni taruhan tidak apa-apa karena hadisnya lah sabak sabak itu hadiah taruhan itu bukan hanya sekedar lomba terjemahnya namun hadiah hadiah taruhan Ya, sedangkan bisa kita katakan jumlah ulama untuk hadiah taruhan untuk tiga lomba ini uh, boleh bersyarat. Itu Syafi'iyah dan yang lain mengatakan taruhannya harus bersyarat. Boleh pakai taruhan namun bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya harus ada namanya muhalil. Ya, harus ada muhalil maka di bab lomba itu ada istilah muhalil di bab nikah itu ada istilah muhalil namun artinya beda ya namun pengertiannya beda ya. nah, jangan diartikan muhalil di bab lomba itu muhalil di bab nikah muhalil di bab nikah adalah orang yang nikah tahlil orang yang menikahi perempuan yang telah ditalak dengan talak tiga supaya bisa kembali kepada suami yang pertama itu namanya muhalil. Ya, di bab lomba itu juga ada istilah muhalil. Ya, muhalil itu adalah orang yang ikut lomba namun dia tidak pasok taruhan. Dia tidak pasok taruhan. Jadi maka misalnya tadi lomba memanah tiga orang tadi kan taruhan 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu ini 300 ribu nanti siapa yang menang nanti ngambil 300 ribu ini nah kalau syafi'iyah dan yang lain ya, demikian juga syafi'iyah Hanabilah juga kalau tidak salah madhab resminya Hanabilah juga sama pakai muhalil <clears throat> maka tiga orang ini supaya boleh ngambil supaya halal 300 itu diambil harus mendatangkan orang keempat yang dia tidak boleh urun, yang dia tidak pasok. Yang nanti eh, dan dia ini potensi untuk menang orang keempat ini harus potensi untuk menangnya sama dengan ketiganya. Tidak boleh wah yang keempat itu anak-anak misalnya yang mesti kalah ini. Iya. Kalau ini orang dewasa, dewasa, dewasa, wah ini anak-anak. Tidak boleh pula ini apa pemula dalam memanah. padahal ini sudah master, master, master semua. Nah, muhalil ini harus orang yang potensinya untuk menang, peluangnya untuk menang sama dengan yang lain. Nah, dia ikut lomba tanpa pasok, tanpa ikut urun dalam hadiah taruhannya ya, dan secara teori boleh jadi orang yang keempat yang menang tanpa ngambil tanpa dia urun tanpa dia pasok dia bisa ngambil uang 300 ribu tadi bisa kita katakan jumlah ulama membolehkan namun bersyarat ini membolehkan namun bersyarat sedangkan Syekhul Islam Taimiyah demikian juga Ibnul Qayyim mengatakan tidak untuk lomba semacam ini boleh taruhan yang murni taruhan ini pengecualian pengecualian untuk haramnya judi ini pengecualian untuk haramnya judi kemudian nah tentang tiga ya, tiga permainan yang boleh taruhan tadi apakah bisa dikiaskan kepada yang lain. Maka bisa dikiaskan kepada yang lain. Kalau yang lainnya itu adalah alatul harbi, alat-alat peperangan yang diperlukan dalam jihad, jihad fisik, maka iya. Tapi jika dilebarkan kepada yang lain, yaitu jihad ilmiah, perlombaan, taruhan berkenaan dengan masalah ilmu, Ya, maka ulama berselisih pendapat. Bisa kita katakan jumhur ulama mengatakan tidak boleh dilebarkan ke sana. Ya, sedangkan Syekhul Islam demikian juga murid yang Ibnul Qayyim sebagaimana tadi teks yang paragraf yang terakhir kita baca membolehkannya. Sehingga ya, fikihnya Ibnu Taimiyah demikian juga Ibnul Qayyim ya, boleh taruhan yang murni taruhan untuk tiga lomba kemudian demikian juga untuk eh, eh, alat-alat uh, lomba uh, perlombaan yang lain yang di situ merupakan bentuk persiapan untuk perang karena menggunakan alat-alat yang itu bermanfaat dan diperlukan dalam peperangan kemudian bisa dilebarkan lebih luas lagi taruhan tersebut dalam jihad ilmiah. Ya kita lihat, kita baca selanjutnya ya, karena pembagian tadi dampaknya penting untuk mengetahui lebih lanjut eh, gambaran global masalah ini. Kemudian istarat yang disyaratkan untuk sahnya perlombaan di masyarakat Yang pertama ditegaskannya kendaraan yang dipakai untuk lomba biru ya dengan dilihat mana-mana saja kendaraan yang akan dipakai untuk lomba. Kemudian yang kedua, kesamaan kendaraan tersebut dalam nau dalam jenisnya. Wata ini aroma dan ditegaskan siapakah yang akan memanah. Karena maksud dari perlombaan ini adalah mengetahui kecerdasan mereka dan kemahiran mereka dalam memanah. atau ta'in rumah e, rumah e, rumah pada asalnya adalah jamak dari rami berarti orang yang e, orang yang tidak memanah kemudian syarat yang ketiga adalah tahditul masafa adanya penegasan tentang jarak. Ini tujuannya supaya diketahui siapakah yang duluan jika lombanya lomba pacuan kuda atau yang lain atau yang sejenis wal musib kalau untuk memanah maka supaya diketahui manakah yang e, memanahnya itu tepat. E, yang dimaksud dengan masafah di sini adalah bi ayyakuna libtidaiha wa nihayatiha haddun artinya awal dan akhirnya itu memiliki ya, batas yang tidak berbeda karena maksud dan tujuan dalam masalah ini adalah mengetahui manakah yang lebih dulu dan itu tidak akan terwujud kecuali adanya kesamaan target kemudian syarat yang keempat ayakuna iwat makluman mubahan bahasanya iwatnya ya, hadiahnya adalah barang yang diketahui Ya, dan mubah bukan barang yang haram ya. kalau kemudian hadiahnya medali emas ya, dan itu laki-laki pakai emas berarti hadiahnya haram ya bukan satu hal yang mubah laki-laki tidak boleh pakai emas nanti dikalungi medali emas masnya mas sungguhan nggak gitu mas sungguhan nggak sih sungguhan ya <clears throat> Berarti laki-laki pakai emas jadinya. Kalau dia laki-laki tadi dapat hadiah emas, hadiah medali emas. Hah? Hah? Gimana? Mas sungguhan. Terus berarti Ya, tapi emas sungguhan, bukan emas imitasi atau ya, masih pencampuran tidak boleh. Ya, campuran ya tidak boleh. Maka harus maklum dan e, dan mubah. Nah, kemudian syarat yang kelima ini tadi pendapat jumhur al-Quran sibhil qimar harus keluar dari kesupaan dengan taruhan kesupaan dengan judi caranya iwat hadiahnya min ghairi mutasabiqain Iya, itu adalah selain pemain berarti sponsor pihak ketiga atau min ahadi mafakot atau salah satu pemain saja maka kalau hadiah itu dari sponsor maka tidak ada padanya unsur kesupaan dengan judi atau hadiah cuma dari salah satu Orang oh, yang mau lomba mana? Lima orang. Atau tadi contohnya tiga orang. Yang tiga orang. Satu yang ngasih hadiah. Siapa yang bisa ngalahkan saya? Gitu. Siapa yang bisa ngalahkan saya? Ini tak kasih hadiah. Duit 300 ribu. Oke itu ini kalau modelnya demikian maka ini terbebas dari unsur judi atau kemiripan dengan judi. maka kita lihat di sini iwat itu artinya hadiah. Dari kalimat paragraf terakhir yang kita baca, iwat itu artinya hadiah, bukan taruhan. Bukan hadiah taruhan, namun hadiah begitu saja. Karena meskipun dari sponsor disebut dengan kata-kata iwat. Ya kan? Min ghairi mutasabikain, berarti dari sponsor. Apa disebutnya? Iwat. Ayakuna iwat min ghairi mutasabikain ini perlu untuk membaca paragraf yang di atas. Paragraf yang di atas. Jadi di atas ada kalimat wala tajusu musabaqah ala iwadin. Tidak diperbolehkan lomba yang memakai iwat. Maka iwat itu sekedar hadiah. Hadiah baik dia hadiah dari sponsor, baik hadiah dari baik dia hadiah taruhan ataupun non taruhan itu semuanya disebut iwat di sini ya berdasarkan kalimat yang tegas kalimat di bawah ini menunjukkan iwat itu hadiah artinya hadiah lomba maka kalimat eh, kalimat yang kita jumpai di sini bisa dipakai untuk membaca paragraf yang atas untuk memahami eh, paragraf yang atas iwat itu apa yang dimaksudkan hadiah taruh hadiah dalam artian taruhan ataukah sekedar hadiah. Ternyata sekedar hadiah. Tidak disyaratkan untuk disebut iwat harus taruhan. Karena ada ayakun al iwat min ghair mutasabiqain. Ada iwat ada iwat dari bukan pemain berarti dari sponsor. Nah, fa'in kana iwat minal mutasabiqain maka jika uh, hadiah tersebut minal mutasabiqain dari orang yang berlomba dari peserta lomba peserta lomba bayar uang pendaftaran lombanya lomba memanah hmm, lombanya lomba memanah peserta lomba bayar uang pendaftaran kemudian itulah yang dijadikan sebagai nanti dibelikan hadiah untuk pemenang fahuwa mahalu khilafin Meskipun ini untuk memanah, untuk pacuan kuda, untuk berkuda, ini kalau berasal dari e, dari peserta lomba maka diperselisihkan. E, perselisihannya antara hal ya justru boleh atau tidak diperbolehkan kecuali pakai muhalil. Siapa itu muhalil? Huwa dakhil alladhi yakunu syarikan fi ribahi bari'an minal khusrani. Itu definisi muhalil di sini. Orang yang dimasukkan dan dia ini bersekutu dalam keuntungan non bebas dari kerugian. Dia bersekutu dalam keuntungan. Kalau menang dia dapat. Tadi Eh, lomba memanah tadi tiga orang seratus seratus seratus ribu ada uang tiga ratus ribu didatangkan orang ke empat jika dia menang dia yang ambil tiga ratus ribu dia bersekutu dalam keuntungan namun dia terbebas dari kerugian kenapa karena dia nggak ikut pasok karena dia nggak ikut bayar dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala tidak ada keharusan ya, tidak ada keharusan untuk mempersyaratkan tidak harus mempersyaratkan adanya muhalil. Qal Imtimiyah mengatakan, ada muhalil tidak adanya muhalil itu malah lebih utama dan lebih dekat kepada adil. Min kau sabaki dibandingkan hadiah itu berasal dari salah satu dari keduanya. Kata beliau, tadi kan kalau hadiah dari salah satu boleh. Tidak ada unsur riba. Eh, tidak ada unsur judi. Kalau hadiah dari salah satu. Sehingga bunyinya siapa yang bisa mengalahkan saya, saya kasih ini. Itu artinya hadiah dari salah satu. <coughs> nah kata Ibn ya, tidak adanya muhalil itu lebih dekat kepada adil daripada hadiah yang berasal dari salah satu ablaq fi maqsudi minhuma. Dan lebih lebih luar biasa untuk terwujudnya maksud masing-masing dari keduanya yaitu menjelaskan ketidakmampuan yang lain. Wa aklul mal bihada aklun bihaqin. Dan memakan harta dalam hal ini uang taruhan. Karena ini pasok, ini urun, ini bayar. Dan dikumpulkan dan dijadikan sebagai rebutan. Maka mengambil harta dalam kondisi ini adalah aklun bihaqin. Mengambil harta yang itu hak dan bukan batil. Kemudian Ibn juga mengatakan, aku tidak mengetahui di antara sahabat ada yang mensyaratkan adanya muhalil. Inna huwa ma'rufun an Sa'id ibn al-Musayyib. Yang pertama kali memunculkan perlunya muhalil dalam Eh, perlombaan semacam ini taruhan untuk tiga perlombaan yang pertama kali memunculkannya hanyalah dikenal dari Sa'id bin Musayyib wa anhu dan dari Sa'id inilah talakahu anas banyak ulama mengambilnya maka Syafi'iyah dan yang lain dan mengambil kewajiban harus adanya muhalil Ya, kemudian sekian perkataan Ibnu Taimiyah. Mimasa sabaqa dari keterangan yang lewat jelaslah bahasanya perlombaan yang mubah itu ada dua macam. Yang pertama adalah maitarotab alihi maslahatun syar'iyah. Yang berdampak maslahat syar'i. Semacam berlatih untuk jihad dan berlatih dalam masalah ilmiah yaitu jihad ilmu. Kemudian lomba jenis yang kedua adalah lomba yang maksudnya itu cuma senang-senang main-main saja. Dan ini diperbolehkan dengan syarat Allah dilam fihi tidak ada madarat padanya. Tidak ada sisi bahaya padanya. Fanaul al awal maka jenis yang pertama jihad yang ia tertap alih mas maslahah syariah walladhi yajuzu akhdul iwat alaihi itulah yang boleh pakai hadiah itu yang boleh pakai hadiah bisuruti sabiqah dengan syarat-syarat yang lewat syarat berkenan hadiahnya tadi maklum kemudian hadiahnya adalah hadiah yang barang mubah dan jelas hadiahnya kemudian ya, apakah dalam hadiah tersebut harus ada keharusan untuk keluar dari kemiripan dengan judi terdapat perselisihan sebagian ya mempersyaratkan harus bebas dari unsur judi. Bisa kita katakan itu jumhur ulama ya demikian. Namun sebagian yang lain ya, mengatakan tidak harus. Maka bebas dari unsur judi ya baik tidak uh, kemudian uh, ada padanya unsur judi boleh dan itu yang dirojihkan dan dikuatkan oleh Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu taala. Maka hanya jenis pertama ini yang boleh pakai hadiah kalau di sini. Kalau enggak kemudian itu adalah lomba yang memiliki manfaat untuk jihad fisik, ya punya manfaat dalam jihad ilmu itu yang boleh pakai hadiah. Fanaul awal walladhi yajuzu akhdul iwad itu yang boleh pakai hadiah. Sedangkan jenis yang kedua adalah adalah permainan dan perlombaan yang hukumnya mubah dengan syarat tidak menyibukkan dari yang wajib atau melalaikan dari mengat Allah dan sholat. Wah dan la akhdul alaihi. Dan lomba jenis kedua ini tidak boleh pakai iwad. Tidak boleh pakai hadiah. Tidak boleh pakai hadiah. Iya, meskipun hadiahnya tidak mengandung unsur judi. Karena persyaratan tidak mengandung unsur judi itu di lomba jenis yang pertama. Iya, yang ada persyaratan tidak mengandung unsur judi. Itu ada pada lomba jenis yang pertama. Lomba jenis yang kedua, tidak boleh ada hadiah. Cuma untuk main-main saja. Ya, cuma untuk main-main saja. Ya, ya, lomba makan kerupuk apa, ya, cuma untuk main-main. Ya, maka ya boleh. Ya, hadiahnya makan kerupuk itu sendiri gitu ya. Ini nggak ada iwatnya. Yang boleh ada iwat yang ber, yang diantaranya bersyarat tidak mengandung unsur judi itu lomba jenis yang pertama. Kalau lomba jenis yang kedua itu tidak ada persyaratan harus tidak ada unsur judi, namun ada persyaratan tidak boleh pakai iwat. Dan iwat apa itu iwat? Hadiah. Maka tawasa'an nasu al dan manusia eh, berlapang-lapang di zaman ini Fi al akhir untuk lomba jenis yang kedua. Wa anfadhu fihi dan mereka habiskan untuk keperluan lomba jenis yang kedua ini banyak harta, banyak waktu dan harta. Wa wa mimma la muslimin fihi. Dan itu adalah satu hal yang tidak memberikan faedah bagi kaum muslimin di dalamnya wala haula wala quwata illa billah. Dan uh, dan manakala tadi lomba jenis yang kedua ini itu yusyaghil menyibukkan dari hal yang wajib atau melalaikan dari mengat Allah dan dan dan salat eh, manakala ada unsur menyibukkan dari yang wajib melalaikan dari mengat Allah dan dari salat maka lomba ini disebut maisir meskipun tidak ada uang taruhannya. Karena maisir itu ada dua macam. Maisir itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan maisir qimar dan yang kedua adalah maisir lahwi maisir taruhan dan maisir permainan. Ini adalah pembagian maisir dari Imam Malik rahimallahu taala. Sehingga apa hubungan antara maisir dengan kimar? Jawabannya semua kimar, semua taruhan itu maisir. Namun tidak semua maisir bentuknya taruhan. Karena ada maisir lahwi. Itu permainan ya, yang tidak pakai taruhan namun menyebabkan orang lalai dari mengat Allah, lalai dari sholat, males sholat pada awal waktunya dan seterusnya. Maka itu mesir. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Qasim bin Muhammad ibn Abi Bakar ini, dari ulama salaf itu ada uh, Qasim cucunya Abu Bakar beliau mengatakan fakullu ma'alha an dzikrillah wa anis salati fawa maisirun semua yang melalaikan dari mengat Allah semua permainan yang melalaikan dari mengat Allah dari salat fawa maisirun maka itu maisir sehingga pembagian Maisir itu menjadi Maisir Lahwi Maisir Kimar itu pembagian dari Imam Malik Dan sebelumnya Itu pembagian dari Ulama Tabi'in Al-Qasim bin Muhammad Ibn Abi Bakar Ya, tentang masalah eh, kesimpulan tentang masalah permainan game dan permainan maka game dan permainan itu ada tiga macam yang pertama adalah al-abun masyru'ah permainan yang disyariatkan dan permainan yang, yang disyariatkan itu ada dua macam yang pertama adalah permainan yang dinaskan oleh syariat. Syariat e, memberikan penjelasan tegas e, bolehnya hal tersebut. Yaitu e, itulah memanah e, yang kemudian ada dalilnya, yang ada dalilnya. Maka rimayah, memanah, kemudian sibak, lomba boleh jadi lomba lari ada dalilnya lomba pacuan kuda pacuan ontak, ada dalilnya wal musaraah demikian juga permainan dalam bentuk gulat Oke, di antara bentuk eh, gulat itu ya wallahu alam bela diri dengan berbagai macam bentuknya kemudian yang kedua adalah permainan yang tidak ditegaskan oleh syariat namun dia adalah permainan-permainan yang yusta'anu biha fil jihad. Jadi sarana yang bermanfaat dalam jihad. jadi ya, uh, permainan softgun atau yang lain yang mungkin uh, yang mengandung unsur manfaat dalam jihad, menembak dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah al-ab mamnu'ah. Permainan yang terlarang, dilarang oleh syariat. Nah, permainan yang terlarang oleh syariat ini ada tiga macam. Yang pertama adalah permainan yang ditegaskan haramnya oleh syariat. Semisal judi, ya. kemudian bermain dadu, meskipun tanpa taruhan, kemudian tahrish bainal hayawan, mengadu hewan, ya. meskipun tanpa taruhan, Ya, meskipun tanpa taruhan mengadu hewan, menyiksa hewan. Ya. <clears throat> mengadu kambing, ya. Ya, mengadu domba, adu domba. Eh, mengadu ayam. Eh. Demikian juga setronji eh, bermain catur sebagaimana pendapat jumhur ulama hukumnya haram. ya. Kecuali Imam Syafi'i yang tidak sampai mengatakan derajatnya haram. Kemudian permainan yang terlarang jenis yang kedua adalah permainan yang tidak ditegaskan oleh syariat haramnya, non dia haram karena terkandung badannya unsur yang terlarang menurut syariat. Boleh jadi unsur terlarang tersebut adalah idrar, ada bahaya, membahayakan. Ya. Yeah membahayakan fisik ya, berbahaya untuk fisik ada kemudian dalam e, hal tersebut ada haram karena di sana dalam pelaksanaan ada caci maki ada permusuhan ada ya, sadun an mencegah dari mengat Allah Subhanahu wa taala demikian juga e, haram karena atau terlarang karena istighal amahu aula tersibukan dengan yang lebih utama sibuk dengan hal tersebut sampai hal-hal yang lebih utama, yang lebih manfaat itu tidak dilakukan. Nah kemudian ya, kemudian jenis yang ketiga jenis yang ketiga adalah tentang permainan yang haram yang mungkin bisa kita katakan maisir lahwi itu apa dobetnya apa apa tolak ukurnya kalau kemarin kita untuk bisa supaya disebut uh, permainan yang statusnya maisir lahwi Kalau kemarin kita baca apa? Ada ada yang ngasih dobit eh, semua permainan mimma yusta'anu bihi fi haqqin syar'iyyin. Ya, itu adalah maisir lahwi yang terlarang. Ya, maka uh, banyak dobit yang diajukan untuk ini untuk menetapkan permainan yang yang haram, permainan yang terlarang untuk poin yang ketiga itu maisir lahwi. Namun dobitnya itu apa sih? Telah ukurnya, parameternya. Maka ada yang menilai bahasanya uh, parameter yang bagus adalah yang disampaikan oleh oleh ar di kitabnya Nihayatul Muhtaj Syafi'iyah. Dobit dari Syafi'iyah. Yeah. Dobit yang dinilai bagus untuk wu yang haram. Maka kalau Al-Imam ar mengatakan wa kullu ma'tamada al-hisaba wal fikri la yahrumu semua yang mengandalkan hitung-hitungan dan pemikiran itu permainan semacam ini tidak haram. Kemudian beliau mengatakan wa kullu ma ya'tamidu ala takhmini min ghairi ikmali fikrin aw hisabin yahrumu. Imam Rafi ngasih dobit, ngasih tolak ukur, parameter, semua yang cuma mengandalkan untung-untungan. Min ikmali fikrin tanpa pakai pikiran, atau hisabin atau pakai perhitungan, ya harumu itu permainan yang haram. Ya, sehingga dobitnya kalau dari Imam Rafi'i, Syafi'i, maka semua permainan yang tidak ada badannya menggunakan akal dan pemikiran, namun cuma sekedar untung-untungan, ya, faktor pokok menang itu keberuntungan, bukan mikir serius. Ya maka itu permainan yang haram. Nah, kemudian yang ketiga, permainan jenis yang ketiga adalah sakatat anha syariah. Game dan permainan yang didiamkan oleh syariat. Ditegaskan bolehnya tidak, diharamkan juga tidak. Cuma didiamkan saja. Yeah. maka boleh jadi uh, ya, ya, berbagai macam permainan gubak sodor dan teman-temannya ya. Ini berarti uh, masuk di sini ya. ya masuk di poin yang ketiga. Kalau poin kedua bagian yang ketiga gubak sodor masuk nggak? Nggak tahu gubak sodor. <laughs> Gak tahu Pak Tri ya. Gue <laughs> paksa permainannya Pak Tri dulu ya. <laughs> ada pakai tim itu nanti ada seperti orang-orang yang jaga posisi-posisi tertentu gimana tim ini selamat dan sampai di sana <clears throat> namanya di Jawa gebak sodor itu pakai mikir kan pakai strategi ya berarti tidak masuk dalam kaidahnya Imam Eh, nggak masuk kan? Karena pakai strategi. Ini nggak enggak asal lari gitu aja kan. Masih ketangkep benar enggak kalah. Maka berarti dia ya, sakatat anhu syariah. Nah, game permainan yang didiamkan oleh syariat. Maka tentang hukumnya ini kembali kepada perselisihan ulama apa hukum asal permainan. apa hukum asal permainan. Untuk permainan-permainan jenis yang ketiga yang didiamkan oleh syariat. Makanya al-asal fil al-ab itu apa? Dan ulama berselisih pendapat tentang al-aslu fil al-ab, hukum asal permainan. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan al-aslu fil al-ab at-tahrim. hukum asal game itu haram. Maka kalau tidak masuk dalam uh, poin yang pertama al-ab masyru'ah ya sudah selesai. Karena hukum asal game itu haram. Dan ini pendapat Hanafiyah. Ini pendapat Imam Qarafi dari Malikiyah. Ini adalah pendapat Al-Khattabi dan Baghawi dari Syafi'iyah. Mereka mengatakan oh, hukum, asam game itu haram. Sudah selesai. Ya, kalau nggak bisa masuk dalam masruah, sudah intaha. Selesai, nggak boleh di <laughs> nggak boleh dilakukan. Nah, kemudian yang kedua mengatakan al-asul fil al-ab ariyadiyah wa al-hil. Hukum asal permainan fisik itu halal. Ila mastasnahu syar'u kecuali yang di dikecualikan oleh syariat. Ini dikatakan sebagai pendapat aksar ahlul ilmi. Pendapat mayoritas para ulama. Dan perselisihan tentang al-aslu dalam permainan ini berkaitan erat dengan hadis kulullah win batilun illa <clears throat> setiap hal yang main-main itu batil kecuali bla bla bla ini kembali kepada kulullah win batilun batilun itu apa artinya apa maksud batilun dalam hadis ini. Kan ini bicara tentang masalah hukum asal permainan. Kalau kita katakan bahasanya batilun di situ artinya haram, selesai. Kalau batilun itu maknanya adalah haram, ya sudah maka berarti kululahwin batilun hukum asal permainan itu haram kecuali yang dibenarkan oleh syariat. Namun mayoritas ulama tidak memanai batilun di situ sebagai satu hal yang ya, ya sebagai satu hal yang haram. Uh, mayoritas ulama memanai batilun di situ malah sawababi wala isma. Enggak ada ganjarannya, enggak ada dosanya. Batil sia-sia, batil di artinya sia-sia. Enggak ada ganjarannya, enggak ada dosanya. Maka ulama yang memaknai batilun kululah win batilun. Setiap main-main, setiap hal yang nyenang-nyenangkan dan itu main-main itu batilan diartikan dengan gak ada itu sia-sia ya mati boleh karena tidak ada ganjarannya tidak ada dosanya cuma sia-sia karena nanti hukum asal main permainan itu jadi terutama permainan yang menggunakan fisik itu satu hal yang boleh Namun ini membahas tentang masalah boleh dan tidaknya. Adapun pakai hadiah dan tidak, nah, pakai hadiah dan tidak ya, itu di luar pembahasan ini pembagian uh, permainan ada tiga macam yang disyariatkan, kemudian yang dilarang, yang didiamkan oleh syariat, ini pembahasan tentang masalah boleh melakukannya ataukah tidak. ya demikian yang kita bahas dan kita baca kesempatan uh, pagi hari ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.